Naam orang-orang jahiliyah. Wallahu jalla wa ala nahana an dhalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya tentang hal tersebut. Faqala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah. Minal ladzina farraqu dinahum kanu syi'an. Dari kalangan orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berpecah belah dalam agama mereka. Wa kanu syi'an dan mereka berkelompok-kelompok. Jadi hizbiyah berkelompok-kelompok di atas kebatilan barakallahu fikum. Naam barakallahu fikum mendakwakan di atas kebatilan itu termasuk sunnah jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berpecah belah pada agama mereka, wakanu syi'an dan dahulu mereka berkelompok-kelompok lasta minhum fi Engkau bukanlah termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Hanya saja urusan mereka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbiuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkabarkan kepada mereka bimakan yaf'alun dengan apa yang eh, dengan perkara-perkara yang dahulu mereka kerjakan. Wa anzala ala rasulih dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas rasulnya syara'a lakum ad-din ma wasamihi nuhan wal ladzi auhayna ilaika. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian termasuk bagian dari agama. Nah, barakallahu fikum atau dalam agama ini mawasabihi suatu perkara yang Allah Taala telah wasiatkan dengan Nuhan Nabi Nuh alaihissalam waladhi auhayna ilaik dan yang telah Naam kami wahyukan kepadamu wa ma Ibrahim dan perkara atau dan apa-apa yang kami telah wasiatkan Naam kepada Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, anakimuddin inilah wasiatnya agar kalian semuanya menegakkan agama, mengorbankan mendakwakan agama yang benar yaitu agama Islam, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tatafarraqu dan hendaknya kalian atau wala tatafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama tersebut. Jangan kalian bercerai-berai dalam agama tersebut. Barakallahu fikum. Hadza huwa alladhi hadza huwa alladhi syara'ahu Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkannya. Iqamatul din, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan dan semisalnya, menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah terpendam. Barakallahu fikum, mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Huwa dinu Nuhin, yang mana itu adalah agama Nabi Nuh wa Ibrahim dan agamanya Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa dan juga agamanya Nabi Musa, Nabi Isa wa Muhammadin sallallahu wasallam alaihim ajma'in dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi na'am sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Naam. Jadi agama yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang di atas kebenaran itulah agama yang dibawa oleh para nabi. Ya yang dibawa oleh para nabi wal Nah barakallahu fikum dan juga yang dibawa oleh para rasul. Barakallahu fikum itu agama tauhid, menegakkan, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa wadinul anbiya'i jami'an, yang mana itu adalah agama seluruh para nabi, seluruhnya. Lakin dzakara haula akan tapi nam mereka telah menyebutkan annam afdalur rusul Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lakin dzakara haula? Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya orang-orang itu saja dalam artian yang disebutkan hanya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, li'annahum afdalur rusul karena mereka itu adalah para rasul yang paling afdal yaitu ulul azm. Wa ulul azmi al khamsah. Sedangkan ulul azmi itu ada lima. Nuhun, wa Ibrahimu, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad. Nah, lima ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihim ajmain. Terkumpul dalam sebuah pantun atau dalam sebuah syair, puisi Naam mengenai ulul azm ini ada lima. Muhammadun Ibrahimu Musa Isa, Fa'isa Fanuhun hum ulul azmi fa'alamu Muhammadun kami ulangi ya Muhammadun Ibrahimu Musa kalimu fa'isa, fanuhun, hum ulul azmi fa'alamu. Jadi ulul azmi itu ada lima. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kemudian barakallahu fikum Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Naam. Kata beliau di sini, hum ulul azmi wa afdalur rusul. Mereka adalah enam ulul azm. Karena mereka banyak ujiannya dan juga berat sekali dan besar ujiannya. Nah, sehingga mereka layak untuk diberikan keutamaan yang tinggi. Nah, inna idhama al-jaza ma'idhamil bala. Nah, sesungguhnya besarnya sebuah balasan itu nah bersamaan dengan besarnya ujian yang akan apa ditimpakan kepada mereka. Nah, inna syaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal-amsal. Sesungguhnya Nah barakallahu fikum inna asyadun nasi balaun al-anbiya Fal ah, amsal fal amsal. Sesungguhnya nah, manusia yang paling dahsyat ah, yang paling dahsyat ujiannya, paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan kemudian yang semisalnya barakallahu fikum. Jadi yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dini salabah. Kalau seandainya pada agamanya itu kuat sekali, imannya kuat, syudida alaih, dia pun akan diperkuat juga ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah. Karena kalau seandainya agamanya itu lemah, imannya lemah, nah barakalafikum tidak kuat imannya, khufifan maka dia akan diperingat juga ujiannya. Nam, Jadi apa? Inna idhama al-jaza ma idhami al-bala. Sesungguhnya agungnya atau besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya apa? Ujian barakalafikum sehingga perlu diperhatikan. para anbiya mursalin yang diantaranya ulul azm ini mereka mendapatkan ujian sangat besar Barakallahu fikum dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Apa kata beliau sini? Wa akhadallahu mitsaq min jami'ir rusul dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan perjanjian eh, dari seluruh para rasul. Naam. Wa 'alal khusus 'ala haula'il khamsah. Kemudian juga secara khususnya adalah kepada para nabi yang lima itu. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan enam ketika kami telah mengambil atau kami telah menjadikan dari kalangan nabi itu mitsaqahum perjanjian untuk mereka. Wa minka dan darimu juga Nuahir, Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min Nuh dan juga dari Nabi Nuh wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa dan Nabi Musa dan Nabi Isa 6 wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha dan kemudian pun kami jadikan nabal kalau fikum di antara mereka perjanjian yang sangat berat dalam artian apa? Dalam artian ujiannya para nabi itu lebih besar, lebih berat daripada ujian kita. Karena apa? Karena yubtalan mar'u ala qadri dinih Naam, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Naam barakallahu fikum. Wa jami'ur rusul dinuhum wahid. Dan seluruh para rasul agama mereka satu, agama Islam. Ah, agama Islam yaitu al-islamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Naam. Kemudian apa? Wal khulu' wal namal khudu' lahu bitta'ah dan senantiasa patuh dan taat atau patuh dan tunduk dengan ketaatan mentaati Allah Subhanahu wa taala wal bara'atu minasyirki wa ahlih dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan barakallahu fikum bahwa ibadatun lillah kata beliau bahwa ibadatullah wahdah yaitu beribadah agama mereka satu semuanya para nabi itu agamanya satu yaitu apa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata la syarikalah yang tanpa didasari atau diiringi dengan persekutuan Ngam, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak tidak ada sekutu baginya. Hada dinu jami'ir rusul umuman. Ini adalah agama seluruh para rasul secara umum. Wal khamsati khususan dan juga barakallahu fikum secara khusus adalah para nabi yang lima tadi. Ul azm Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam. La yakbalul ikhtilaf wala tafarruq Nah, tidak menerima perselisihan, tidak pula percerai-berai. Fala yakunu likulli wahidin dinun. Maka masing-masing nabi, nah, tidak ada masing-masing mereka membawa agama yang baru. Wala likulli ta'ifatin dinun. Dan tidak pula apa? Pada setiap kelompok itu satu eh, agama. Wa innama dinul jami' wahid. Dan bahwasannya hanya saja seluruh agamanya Nah barakallahu fikum agama para nabi semuanya satu wa huwa dinullah yaitu agama Allah Subhanahu wa taala ala jamil khalq kepada seluruh na'am makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Naam barakallahu fikum. Itulah termasuk salah satu Naam ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada eh, para anbiya wal mursalin bahwasanya agama mereka satu agama mereka. Satu barakallahu fikum. Mungkin berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi alamin.